بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل السمع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف مما يخاف منك وأخاف مما لا يخاف منك اللهم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 نفسه وزنة العرش ومداد الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه بالدارين آمين إلى أن قال رضي الله تعالى عنه في خاتمة الخاتمة ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى بها من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة فجاء حسن ظنه بالله تعالى فسكن رعده ومضى ورأيت رجلا من أمتي على صراط يزحف أحيانا ويحبو أحيانا فجاءته صلاته علي فأخذته بيده فأقامته ومضى على صراط ورأيت رجلا من أمتي انتهى, انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب فأدخلته الجنة ورأيت ناسا من أمتي تقرت شفاههم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال المشاؤون بالنميمة بين الناس ورأيت رجلا من أمتي معلقين بألسنتهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وذكر السيودي أيضا في كتاب شرح السدور وقال أخرجه طبراني في الكبير والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والأصبهاني في الترغيب إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.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 Alhamdulillah masih kita mengkaji satu hadis Nabi Muhammad yang begitu panjang tentang keutamaan dan fadail amal-amal ibadah yang diperbuat seorang hamba di dunia ini. Maka kita berharap agar amal ibadah kita semuanya bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia maupun kelak di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin sampai pada hadis Wara'i rajulan min ummati. Kata Rasulullah, aku melihat seorang dari umatku huwa finnar dilempar untuk masuk neraka. Fajaat hudumuhu akan tetapi ketika ingin dilempar datanglah air mata yang dahulu waktu di dunia pernah diteteskan karena takut kepada Allah. Allati baga biha min khasyatillah fid dunya. Fastakhrajat huminan nar. Maka karena air mata itulah hamba tersebut dibatalkan masuk neraka dan diselamatkan oleh air mata yang pernah menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia air mata yang diteteskan karena Allah. Sebagaimana dalam hadis sab'atun fi dhilli arsyillah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang kala akan mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang ketujuh adalah rojulun khala rabbahu seorang yang bersendirian dengan Allah fafadat aina kemudian meneteskan air mata karena takut kepada Allah maka tetesan air mata sangatlah mempunyai keutamaan yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala bahkan dikatakan oleh ulama kutratun min khasyatillah satu tetes air mata yang keluar karena takut kepada Allah yang ikhlas di tengah malam dikucurkan itu lebih afdal daripada kita sedekah satu gunung emas sebesar gunung Uhud. Coba kita lihat gunung Uhud itu berapa ton? Emas sekarang harganya berapa? 400 ribu. Kalikan berapa ton? Berapa triliun? Sedekah berapa triliun itu dibanding dengan tetesan air mata yang kita keluarkan di tengah malam masih afdol air mata yang kita teteskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Imam Syahrani air mata yang terkucurkan di dunia ini cukup banyak. Ada yang terteteskan karena dunia, ada yang terteteskan karena perpisahannya dengan harta, dengan orang yang dia cintai. Tapi mana air mata yang terteteskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Memang nggak mudah. Maka kata Imam Haddad, ibki fa'in labtabki fatataki. Nangis di tengah malam. Kalau nggak bisa, nangis-nangiskan. Upayakan untuk menetes air mata. Agar kita akan akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun kelak di akhirat. Maka itu ayo kita coba untuk bangun di tengah malam, sholat witir tiga rakaat, mengadahkan tangan dan meminta kepada Allah dengan menyebut namanya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah seru nama Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah seru nama Allah karena lisan yang diperkenankan untuk menyebut namanya adalah lisan yang mulia. Dan mata yang diperkenankan untuk menetes air matanya karena Allah adalah mata yang mulia di akhirat kelak. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya tetesan air mata yang keluar karena takutnya kita kepada Allah, takut kekurangan dalam memberikan hak Allah, takut kekurangan dalam beribadah kepada Allah, takut atas kemaksiatan yang telah kita lakukan yang membuat Allah murka, membuat Allah marah atas kita. Sungguh indah mata yang menangis karena Allah. Dalam riwayat yang lain, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Semua mata nanti di hari kiamat itu pasti nangis. Bagaimana nggak menangis lihat keadaan seperti itu? Kita lihat rumah kita terbakar aja nangis. Gimana dengan bumi terbakar? Kita melihat gunung meletus saja menangis. Bagaimana dengan gunung yang seperti kapas? Maka itu kullu ainin bagiyatun yaumal qiyamah. Ketika hari kita dibangkitkan, mata itu semuanya nangis ketakutan. Akan tetapi ada tiga mata yang dia tidak akan menangis kalau nanti di hari kiamat. Mata siapa itu? Yang pertama kata Rasulullah, ainun bakat bi khasyatillah. Mata yang di dunia ini sering menangis karena takut kepada Allah. Ini yang pertama yang disebutkan di sini. Yang kedua, ainun sahirat mata yang dipakai untuk begadang fisabilillah di jalan Allah baik untuk perang maupun untuk tolabul ilmi mata yang malam gak tidur dimelek-melek no hanya untuk menuntut ilmu hanya untuk melekan karena kita dalam keadaan perang ini mujahidin fisabilillah para mujahidin itu kadang malam gak tidur jaga ronda untuk perang di jalan Allah maka mata itu kelak gak akan menangis dan yang terakhir wa ainun ghaddat lima harimillah mata yang dipejamkan ketika melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mata yang dipejamkan ketika melihat aurat mata yang dipejamkan ketika melihat seseorang yang akan membuat dia itu meremehkan Makanya mata yang dipejamkan agar kita tidak melakukan hal yang haram adalah mata yang kelak tidak akan menangis. Semoga kita termasuk dari tiga golongan tersebut. Tapi kemana air mata kita? Kemana kita tangiskan dan kita teteskan air mata? Lebih banyak mana kita nangis mikiri takut amal kita nggak dikabulkan oleh Allah atau air mata yang menetes karena kita takut kehilangan dunia. Karena kita takut kerjaan kita itu nggak berhasil ataupun yang lainnya. Tapi air mata yang betul-betul menangis karena Allah itu biasanya di tengah malam. Bukan di hadapan manusia. Kalau air mata yang di hadapan manusia itu kata ulama ada 99 kemungkinan. Yang 98 riak, yang satu karena Allah. <laughs> Makanya kadang-kadang kalau ada majelis zikir nangis-nangis belum tentu itu ikhlas karena Allah. Kalau mau nangis-nangis itu di rumah. Di tengah malam itu yang paling tepat untuk menangis. Eh. Tapi kalau majelis zikir nangis, setelah nangis sing paling guguk, paling banter. Begitu pulang ngerasani wong. Nggih. Kon delok ah, si pulang nangis padahal lho. Utang gak gua dibayar-bayar wong. Wong cek tas nangis. Baru menangis. Sudah ngerasani orang. Berarti ini tangisan yang gak jelas. Maka itu kalau kita baca kitab manakibnya para sufi, mereka itu di hadapan orang gak pernah menangis. Bahkan kalau mau menangis ditahan karena menangis di hadapan orang itu kayak aib buat mereka. Dan nangis. Zaman saat ini lah boten Kadang justru nih dititipi supaya nangis. Saya pernah diundang ceramah, "Bib tolong, Bib." hadirinnya ditangiskan. Aku lo bingung. Lo ditangis no kok dititipi lo nangis kok sengojo Nah, ini kan berarti drama. Saya bilang, maaf. Saya mau ceramah. Duduk ngancani Cino mati. Ya. Nah, Cino mati ini kok Pak. Biasane sing nangis kayak duit paling akeh. Seperti zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah itu dulu gitu. Kalau orang kaya-kaya itu mati, bayar orang namanya bakain tukang nangis, kerjone mek nangis toh. Kalau ada orang kaya mati, orang kaya tadi nyewa dia, diletake duit sak juta. Oh, siap. Begitu jenazah keluar, wuh, nangis-nangis. Eh, nangis-nangis. Wah, Masya Allah. Mari ngono oleh duit sak juta. nih eh, apa nih gak dibayar tambah nangis mana ini? Eh. Ada lagi terlalu lebay. Eh. Kiai ini ngomong sih. Titik ngomong. Alhamdulillah. Jejer itu. Nek jejer mbek wong sing tolong titik taboan wong itu. Terlalu dibuat-buat, biasa Ada orang yang seperti itu. Nangis itu karena Allah. Biar pahalanya besar. Kalau nangis karena manusia, kalau no api eh kecuali memang ghalabahul buka air mata menetes tanpa sengaja mendengar cerita mendengar kisah nabi yang mengharukan tanpa sengaja terus netes air mata itu biarkan sudah tapi udah disengojo enggak ya. pernah saya itu hadir di majelis Habib Umar itu ceramah di satu penutupan Terus dalam doanya itu beliau agak sedikit apa? Ilhah, minta sama Allah itu dengan permintaan yang sangat sampai yang hadir itu nangis semua 97 orang semaput saya masih ingat dimasukkan ke truk kayak pindang sing semaput itu. lu lu masuk ke rumah sakit 97 orang sampai yang melem loh yang megang kamera melok semabut. Terus ada lagi satu sing tangisannya paling banter. Wow, gugu gugu. Setelah selesai saya tanya, kebetulan orang Indonesia. Tak para dungaren kon kok nangis gugu-gugu. Ki apa gak gugu? Mburi kuwi ana sing nangis moro gegerku dicowokot mbek Aku mang gak nangis gara-gara domo gara-gara gegerku dicokot iku mang lho. Apa gak lara ah. Ate ah, njaluk tolong ya isi yo ya nangis ae wis aku. Ana iku. Makane ana wong nangis di majelis delok geger ana sing nyokot wae gak itu. Ya. Kadang-kadang para aulia itu gitu. Wala bahul hal, kemudian apa namanya doa nangis semuanya. Syekh Abdul Qadir ini pernah suatu saat dalam majelisnya beliau doa 99 orang mati di majelisnya. Niku jelas kadi gawe-gawe iku. Sopo gawe-gawe te mati. Mati 99 orang dikeluarkan dari majelis dalam keadaan mayit. Nah. Ini Ya, padahal Syaikh Abdul Jalan ini kalau ngomong nggak begitu nggak begitu pandai karena Syaikh Abdul Qadir itu disebut ajami. Suara luknah, luknah itu alkan itu bahasa Arabnya nggak fasih karena beliau itu belajar dari negeri ajam. Kayak uang Indonesia terus nang Saudi. Jadi bahasa Arabnya lah ketoro. Kayak uang Madura nang Saudi ngomong kif halak lah sih, kif halak. Ya, naik uang Malang, ke halak Nah. Itu namanya luknah. Syabagatul Jalani itu bahasa Arabnya enggak enggak enggak fasih, luknah. Tapi kalau sudah ngomong buat orang nangis. Ya. Sampai suatu saat ada satu orang balir. Balir itu adalah ahli nata bahasa. Ahli menata bahasa. Ceramah di majelis Syabagatul Jalani setengah jam dengan bahasa yang cukup indah. Satu pun nggak ada yang nangis. Dungo ngangkat-ngangkat sampai serbane ujul. Nggak ada satu pun yang nangis. Delok kabeh lapo wong ini. Selesai orang itu duduk, Syekh Abdul Qadir beliau meneruskan ceramah. Tapi karena sudah ada yang ceramah, beliau cuma ngomong sedikit. Cuma ngomong gini, "Ikhwani, dulurku, tadi malam rumah saya itu kemasukan kucing terus mencuri makanan di rumah dan dibawa keluar dimakan sama dia. Sak majelis nangis kabeh. Ditanya satu-satu takwilnya beda-beda. Kon kok nangis apa? Berarti memang gak ono rahmate saiki. Kucing gak dirahmat apa menungso. Yang satu lagi mengatakan, lah yo ya, omai wali ya kemalingan. Yang ini semuanya punya takwil beda-beda. Hanya cuma dengan berbicara seperti itu orang nangis semuanya. Kalau di Indonesia Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang itu nggak fasih bahasa Indonesianya. Saya pernah ada rekamannya Habib Ali Kuitang. Itu kalau ngomong ibu-ibu pakai kerudung, tutup auratnya, ngono tok. Bapak-bapak jangan lupa sholat. Sholat lima waktu jangan ditinggal. Nuangis kabeh wis. Ya. Kadang memang ada orang itu bisa menguasai hati orang. Dari hati ke hati mereka. Tapi ada orang kadang-kadang ngomong pinter masuk telinga kiri keluar kanan. Ya. Karena dia tidak bicara dari hati. Orang-orang itu adalah arbabul gulub. Mereka adalah orang-orang yang punya hati yang suci dan bersih. Ngomongnya sedikit nangis ke orang. Kan Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Asegaf waktu beliau diundang di Suriah, di Syam. Beliau doa, nangis semua dan di situ ada mursyid-mursyid toriko. Ketika beliau doa, mursyid-mursyid toriko itu nangis sampai sujud-sujud. Sampai katanya santri torikohnya ngomong gini, ya Syekh cukup, cukup, tulis syekhi. Cukup-cukup atau bawa patah ini ya guru gue. Doanya diberhentikan. Takut kalau guru-gurunya itu pada meninggal. Ketika beliau doa. Memang gak bisa dianu. Syekh Yusuf Nabhani diriwayatkan pernah mengadakan satu maulid di Haji Hijr Ismail. Subhanallah zaman dahulu bisa bikin maulid di Hijr Ismail. Sekarang bikin maulid di Mekah aja repot. Kemudian ketika itu orang-orang ceramah setelah maulid ceramah. Ya, ini ceramah itu ceramah sampai gilirannya Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Kali Habib Alwi, inti ceramah. Salah, sudah cukup. Ini orang-orang ceramah sudah cukup. Habib antum ceramah, nah, nah cukup. Habib antum ceramah, enggak. Nah. Habib tolong. Ya wis. Beliau berdiri nggak pakai banyak bacaan langsung diangkat tangan. Allahumma hdina man hadait. Amin. Semua semajelis nangis. Padahal kunut subuh siapa sih nggak apal. fi man afai. Amin. Nangis semua. Sampai saya Yusuf Nabhani bingung. Ada apa ini? Orang nangis semua seperti itu hanya dengan bacaan kunut subuh. Ya, tiada lain orang kalau sudah hatinya bersih itu kalau berbicara langsung masuk ke hati. Maka itu air mata yang keluar karena Allah ini mahal. Dan gunakanlah air mata itu di tengah malam. Keluarkan air mata itu di tengah malam karena Allah. Ya. Jangan kadang-kadang kita keluarnya kalau dapat musibah. Di tengah malam kita baru menangis. Enggak. Dalam keadaan apapun kita nangis sama Allah. Nangis. Kalau enggak bisa nangis, ditangis-tangis. Mahal air mata itu. Bisa menyelamatkanmu. Disebutkan di sini. Aku lihat seseorang sudah mau dimasukkan neraka ini. Sudah mau dilempar sama malaikat ini. Datang tetesan air matanya mengatakan ini dulu aku yang pernah keluar dari air matanya. Jangan masukkan dia ke neraka. Fastakhrajathu, dikeluarkan, jangan masukkan ke surga, masukkan ke neraka, masukkan ke jangan masukkan neraka, masukkan ke surga. Subhanallah. Maka itu ini, di tengah malam adalah paling murninya tangisan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'ala sirat yar'at kama tar'at as-sa'afah faja'a husnu dhannihi billah ta'ala fasakana ra'du wa madha. Aku lihat lagi seseorang yang di depan sirat jembatan gemetar mau lewat. Gimana enggak gemetar? Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam dari pedang fimat ni jahanam di perutnya neraka jahanam iki lek nyemplung gak main-main iki mlebu neraka iki ketika mau lewat gemeter kakinya deredek durung lewat terus deredek di sini kemudian datang husnudzannya dengan Allah yang senantiasa dia prasangka baik dengan Allah di dunia maka husnudzan atau prasangka baik itu yang menyelamatkan kemudian apa Fasakana ra'duhu wa madha. Wis aja gemeter. Aku husnudzonmu di dunia oleh ya Allah. Ayo. Kemudian dia tenang wa madha dan jalanlah dia di sirat. Yang kedua ini keutamaan kita prasangka baik dengan Allah. Khoslatan ada dua hal, tidak ada di atasnya kedua kebaikan ini apapun. Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Prasangka baik dengan Allah dan prasangka baik dengan hamba Allah prasangka baik sama Allah terus. Senantiasa kalau dapat musibah, nggak pernah suudon sama Allah. Ya Allah, panjenengan ya Allah, kula niki nggih ibadah istiqomah, istiqomah. Tapi yo sik gak tahu aku diseneng mbek Gusti Allah. Nah, ini suudon sama Allah. Dapat musibah, dapat ujian, nggak pernah menerima. Suudon sama Allah. Lah yo tanggoku iki sembayang yoga, tapi rezekine ya lancar. Aku sembahyang yo ya istiqomah, tapi rezeki gak teko-teko. Apa malaikat gak keliru deke rezeki. Ya. Suudzon, prasangka buruk. Nauzubillah dan gak ada hal yang lebih syar dan lebih buruk daripada suudzon billah wa suudzon biibadillah, prasangka buruk dengan Allah. Padahal Allah sudah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi nabi bi masya." Aku adalah tergantung daripada prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia prasangka baik, ya aku baik. Tapi lihat prasangka nabi Gusti Allah, Allah Allah itu medit, ya medit beda. E. Allah kak loman, ya Allah kak loman. Allah jahat, ya Allah jahat. Tapi perasaannya Allah, Allah itu sayang nabi aku. Allah itu mesti senang nabi aku. Allah itu mesti no aku. Ya Allah akan senang sayang dan menyelamatkan hamba itu. Senantiasa prasangka sama Allah yang baik Jangan sekali-kali kita prasangka buruk dengan Allah karena itu termasuk dosa yang besar. Kemudian raaitu rajulan min ummati. Aku lihat lagi seorang dari umatku yang sudah disirat. Yazhaf ahyanan wa yahbu ahyanan. Kesian. Kadang-kadang dia merangkak jalannya. Kadang-kadang agak cepat, kadang merangkak lagi cepat, enggak lancar. Kemudian datanglah solawatnya kepadaku kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang dulu senang-senang solawatan, lisannya senantiasa basah untuk solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkat solawat dumateng kanjeng Nabi, dia pun dijalankan oleh Allah dalam sirat wa mabo alfa akhodatu biyadihi digandeng ambek solawatan niku mau dan diperjalankan dengan lancar dalam siratul mustaqim. Niku berkat sholat, berkat sholawat. Ya. Inilah keutamaan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada khusus solawat, spesial solawat. Yang pertama, keistimewaan solawat itu adalah satu, senantiasa pasti diterima oleh Allah. Ya, wa qabuluha ya muhattamun bi ghairi taraddudi dan diterimanya solawat itu wajib tanpa kita ragu sama sekali. Nah, solawat itu doa. Ya, maka solawat perbanyak karena pasti nggak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada amalan yang pasti ditolak seperti solawat. Zikir bisa ditolak, apa menilai kak khusyuk, Sedekah nek gak ikhlas ditolak, salat nek riak ditolak. Tapi ada amalan ikhlas gak ikhlas tetap diterima, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, keutamaan sholawat adalah tidak pernah Allah memerintahkan kepada kita sesuatu perintah yang dimulai dari dirinya sendiri. Seperti sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan kepada kita sholat, Allah nggak sholat dulu. Allah perintahkan kepada kita puasa, Allah nggak puasa. Ya, kita nggak tahu Allah puasa apa tidak. Allah memerintahkan kepada kita untuk zakat. Ya Allah nggak nggak melakukan zakat dulu. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat kepada Nabi, Inna wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya solawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang yang beriman, solawatlah kau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khususnya keistimewaan dalam orang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang gemar solawat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian waraitu rajulan min ummati intaha ila abwabil jannah. Aku lihat seorang daripada umatku yang sudah sampai di pintu surga. Wis karek mlebu tok. Faghulliqatil abwab dunahu. Maaf, nggak boleh masuk ditutup. Ya apa getune. Nih, saya pernah mau masuk toko wis di ngarep sudah perjalanan cukup jauh pas sampai satpamnya ditutup kudu tak loko bae ya, satpam itu. Ya. Iya. Padahal waktu itu kalau nggak salah tutupnya itu jam 3 sore. Saya datang jam 3 kurang 15 atau kurang 10. Memang masih ada waktu 10 menit. Tapi sudah nggak diterima ditutup. Wah, ngamuk Getun setengah mati, ngebut numpak motor. Ya. Begitu juga ini orang. Sudah di depan pintu surga, mau masuk ditutup ya malaikat Ridwan. Maaf. Kalau melbu Ya Allah, nyesel. Akan tetapi, Fajaat syahadatu an la ilaha illallah. Kesaksiannya kepada Allah, syahadatnya di dunia ini kepada Allah yang benar-benar sempurna itu datang dan berkata kepada malaikat, "Buka no pintu nih wong iki." Ini hamba yang dulu bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perbanyaklah syahadat. Kita alhamdulillah setiap sholat bersyahadat kepada Allah asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. auzubillah Ya. Semoga kita termasuk daripada penghuni surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian aku lihat lagi kata Rasulullah. Ummati dari umatku tukrat shifahuhum yang lisannya tadi itu lagi digunting. Tarik gunting. Metu mana gunting mana terus. Fakultu ya Jibril man haula. Aku tanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu yang lisannya dipotong? Dikembalikan lagi, dipotong. Siapa mereka? Itu umatmu. Apa dosa mereka? Al-masyauna bin namimah. Umatmu sing doyan dua adu Yang suka namimah. Yang suka adu domba. Kini didu kono didu. Hati-hati. Ini khususnya perempuan ini. Perempuan ini paling banyak suka ngurusi keluarga orang. Engko teko namanya koncone. Eh aku krungu. murah di mana ya? Lho apa urusane mbek wong iku? Iya. Terus iya, alhamdulillah goblok kon. Kok gelem di dingunukno. Nek nah, aku ya tak lukup ya aku bojoku rabi mana. Nah, ini masaun binamimah ini. Iya. Yang suka-suka seperti itu namimah. Akhirnya keluarga yang nggak ada apa-apa jadi ruwet. Aku kerumuh, Ya. Bojomu nukokno dulure motor ya. Iya. Lah iya, bojomu tukokno motor anyar ge dulure kok kon gak ditukokno. Wah, iki namimah ini. Namam. Wis iku wong-wong kok ngono sadurunge dipotong ilate ndek akhirat tukokno gunting rumput potongan sik mari ya. Ya. Naudzubillah. Ada orang itu sifatnya nggak suka kalau lihat orang rukun. Keluarganya itu rukun kak rido. Konco rukun kak rido. Mesti kudu namimah. Majelis dengan majelis. Kadang-kadang ada penamimah-penamimah nih. Tidak ada apa-apa. Kok nggak omongan namimah. Datang. Ya, ke saya cerita, "Bib, majelis ini loh, Bib anu Bib, seneng politik, ngedol gini gini. lu apa untungnya dia cerita ke saya? laku pengurus majelis gua ah. Ndak, makanya saya kalau datang ke rumah saya, terus bawa cerita majelis yang lain, saya potong. Opo, kon cerita ambek aku itu untungnya opo? Namimah. Ya. Ada lagi kadang-kadang nek wis tukaran, gak tambah no, tambah dipanas-panasi. Koncone tukaran iki. Kon anu yo gak nyopo mbek aku. Wis pantes gak sapa iku. Memang mokong. Memang wong kuatine Ini sembarang kali. Nah ini. Ini namimah naudzubillah. Dan ada orang yang kerjaannya namimah. Kata Imam Haddad dalam Nasoih ini tadi, kalau kita kembali ke bab namimah, biasa nih kata ulama kalau ada orang yang suka namimah, tolong delon. Bapak ibu ibu niku nikah sah apa gak? Sebab orang yang suka namimah itu biasanya anak yang keluar dari perzinaan. Pikir, naudzubillah jangan sampai kita termasuk golongan tersebut. Makanya kalau kita itu ada orang berantem dan semuanya ngomong. Ya. Ada orang datang ke rumah saya, Beb, kak ke rumah. wongi kumari nggih mau lutan, bolak-balik muter-muter. Saiki montore anyar. Terus Ya gak mana? Duit majelis gitu ke motor. Kok bisanya cerita kayak gitu? Wong saya tahu siapa yang belikan mobil. ini lah namimah. Apa untungnya? Kok Habib Jamal tuku motor anyar, dulu Habib Jamal tuku motor anyar. Wis iku mesti undangannya akeh. Lah awak gak kerja. Ah. Nah. Ada aja, enggak sesuatu yang dia nggak tahu dia cerita nyebar ke sana kemari. bilang. Niki wong sing model-model kayak ngoten niki nggih, Pak. Berhentikan kalau ngomong. Kalau dia sudah ngomong gitu kepada sampean, menukil kabar orang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kalau ada orang datang membawa kabar, ini zaman Sayyidina Ali, zaman namimah ini. Wah, itu banter-banter ini. Saking tope namimah sampai perang. Perang Jamal, perang Sifin, ini karena namimah semua ini. Ketika Sayyidina Utsman meninggal, Sayyidina Ali dipilih. Datang ke Aisyah. Aisyah, ikut iku Sayyidina Ali ku memang sengaja gak ngurusi sing mateni Utsman sapa. Supaya dhek iku tetep maju dari khalifah. Oh iya, oh. bahkan yang nyuruh dimati dibunuh itu mungkin Ali. Oh, Namimah. Sayyidatuna Aisyah ke bawah. Marah perang Jamal terjadi. Perang Jamal itu ada alif, Jamal, Unto sehingga Alif itu jenengku. jok keliru, okay. Perang dengan ontak karena pasukannya banyak bawa ontak. Sudah lagi perang sifin, Muawiyah dipanas-panasi. Sayyidina Ali dipanasi sampai perang Muawiyah sama Sayyidina Ali karena namimah. Ini maka namimah ini hati-hati. Jalan di sana kemari terus. Ya, kata Rasulullah, Orang yang lisannya dipotong tersebut adalah al-masya'una bin namimah. Orang yang jalan ke sana, jalan ke sini hanya untuk menamimah. Sing hati-hati. Kabar kalau kita nggak pasti jangan cerita. Kata Rasulullah, kafabil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli masami. Cukup kita stempel ini pembohong apabila dia itu suka memberikan kabar, menukil kabar ke orang lain dan dia itu nggak tahu kejadiannya hanya dengar kerungu mbek wong rono rene dirungokno, kok karo kabarane ra ngene ngene lho. kok dulu dhewe kak aku kerungu teko iki. Lah, orang yang kerungu ndak lihat sendiri terus menyebar, itu namanya pendusta kata Rasulullah. Lho aku lah karo apa kon pendusta. Wis seru gak apa karo apa-apa lah apa cerita. Sesuatu yang nggak nggak lihat sendiri jangan cerita. Nah ini. Makanya yang hati-hati. Jangan Sengaja nggak sengaja namimah itu dosa. Kata Imam Ghazali, gimana kalau namimah nggak sengaja tetap dosa? Ya, kalau no namimah nggak sengaja. Mungkin saking biasa di namimah sampai nggak sengaja. Ya. Nauzubillah min dalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat namimah, menjaga kita dari maksiat namimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasul SAW melihat lagi apa Raitu Rasulullah min lagi Nabi Al sinatihim Digantung, tapi gantungnya bukan leher, ilati digantung. Ada orang ilati digantung. Ya apa ilati digantung. Ngombe kepanasan nyonyos selorok kabeh. Napa maneh iki digantung wis bayang no ilati. Kemudian fakultuman, haula aku berkata kepada Jibril, "Eh Jibril, siapa mereka?" Haula alladzina yarmunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu. Mereka lah orang-orang yang suka menuduh umat Islam, baik laki-laki dengan perempuan, dengan tuduhan yang mereka nggak berbuat. Fitnah. Ini Niki, ditarik, ditali. Makanya lisan ini hati-hati. Ya, lisan ini hati-hati. Sebaiknya untuk tidak bicara. Daripada ngomong, ngomong wong sing suka itu, ya, menuduh orang yang dia nggak berbuat haram lho niku buhtanun azim ribah iku ngerasani wong tapi memang dia melakukan itu tapi ada lagi di atasnya riba yaitu buhtan apa buhtan buhtan itu ialah memberi kabar kepada seorang yang nggak terjadi dia nggak melakukan itu tapi dituduh ya fitnah atau buhtan dan itu adalah perbuatan yang naudzubillah membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati. Ditulis Imam Suyuti di kitabnya Syarh Sudur. Hadis ini ada di kitabnya Imam Suyuti. Dan juga dikeluarkan hadis ini oleh Imam Tabarani dalam dalam kitabnya Al-Kabir. Dan Imam Al-Hakim dan Tirmidzi dalam kitab Nawadir Usul dan Al-Asbahani dalam kitabnya at tarhib Jadi ini beberapa hadis ini dikutip oleh beberapa ulama hadis. Jadi bisa untuk kita pakai Targhibul Amal yaitu betul-betul untuk kita semangat dalam berbuat dan tarhib supaya kita hati-hati dalam beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa menjauhkan kita dari segala bentuk kemaksiatan. Amin ya rabbal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam rabbil alamin. Itu hadis yang kedua. Masya Allah hadis yang kedua ini kita baca beberapa pertemuan sudah. Insya Allah kitab ini habis ini selesai. Kalau selesai, ya kalau bisa selesai mestinya sebelum Ramadan lebih bagus. Kalau enggak ya diteruskan nanti setelah Syawal yaitu setelah Lebaran. Semoga Allah memberikan kepada kita umur panjang sehat walafiat. Ini sekarang kita masuk di kitab tentang syarat-syaratnya sholat. Tapi Tadi saya ditelepon sama ketua takmir karena sekarang ini sudah dekat-dekat bulan Ramadan dan pengajian kita cuma tinggal dua kali. Saat ini dan minggu depan, Senin depan. Senin depan adalah akhir pengajian di sini karena sudah masuk bulan Syaban dan mungkin setelahnya saya nggak bisa hadir karena nisfu Syaban, Hall Pekalongan dan Tegal. Selanjutnya lagi sudah terlalu dekat dengan dengan Ramadan. Juga ini rame-ramenya undangan, sepurane sing akeh. Ngaji mbek kontok ya loro kabeh aku. Anak di dipangani opo? Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Siam yaitu masalah puasa. Ini masa cukup ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Siam Yajibu saumu Ramadan bistikmal Sya'ban 30 au bi ru'yati adlil hilal. Wa idza ru'yal hilal bi baladin lazima man wafaq matla'uhum matla'ahu. Kita siam. Kapankah wajib kita untuk puasa? Tiada lain ketika masuk di bulan Ramadan. Sebelumnya puasa itu terjadi di bulan Asyura, 10 Asyura, 10 Muharram yaitu Asyura itu perintah puasa pertama Asyura. Belum ada Ramadan sampai turun firman Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu turun ya di bulan Ramadan. Hingga wajiblah puasa di bulan Ramadan. Dan ini khusus ya, puasa Ramadan ini belum. Kalau puasa Asyura Nabi-nabi terdahulu juga puasa. Puasa Ramadan spesial untuk kita umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka wajib puasa itu apabila jelas sudah masuk di bulan Ramadan. Bagaimanakah kepastian masuk bulan Ramadan? Ada dua. Yang pertama, apabila Syakban sudah mencapai 30 hari. Maka nggak mungkin di bulan Arab itu ada 31 hari itu tidak ada. Eh, bulan di Arab itu hanya sampai 30, 29 atau 30, nggak ada 31. Kalau bulan Masehi ada 31, ada 28, ada 20. Tapi kalau bulan Arab yang bersandar dengan bulan maka dia itu pakai 30 paling mentok. Dan masuknya hari itu dengan maghrib terbenam matahari. Dan memang masuk akal. Kalau jelas yang bersandar dengan bulan, ya jelas perpindahannya ketika bulan muncul. Bulan muncul itu waktu apa? Maghrib, terbenam matahari, bulan muncul. Tapi kalau perpindahan hari di Masehi ini jam 12 malam, ini dalilnya nggak tepat. Kan dia syamsiah, bersandar dengan matahari. Kalau bersandar dengan matahari ya mestinya ngikuti matahari, terbenam atau ketika terbit. Lah iki gak jam rolas. Kan nggak jelas itu. Makanya kalau falak, kenapa ngikuti barat? Orang Arab lebih pintar falaknya. Islam lebih pintar. Kiai-kiai kulit ngomong masalah falak, ahli wis. Nih, ilmu-ilmu falak. Khususnya di pondok-pondok Jawa itu. Masya Allah. Mereka betul-betul memahaminya dan sampai saat ini nggak terkalahkan lah masa pakai bersandar samsiah tapi dia nggak bersandar dengan matahari jam rolas bengi. ono oh, no tak serengingi jam rolas bengi. Gak ada. Cuma karena kita sudah kadung. Yang kedua, jam. Jam ini sekarang di sini jam setengah tujuh. Di Saudi jam berapa ini? Dikurangin 4 jam. Ya. Karena memang zaman kulo tasik sekolah tentara Gibien ngarep ini. Saya diajari dulu bahwa yang namanya waktu itu nolnya jam 00 jam 12 itu dihitung dari mana? Greenwich. Dari Greenwich gitu Ro Greenwich. Sebelah berongkal kan. Mana Greenwich? Di negeri barat sana. Mana? Green. Di Inggris. Inggris apa Swedia? Lali aku biar Rono tapi lali bisa. Tahu diundang di ekonomi kiai aku siji. Nggih. Dihitung dari Greenwich sampai dari situ ke bumi muter. Jadi yang menentukan beda 4 jam ini semuanya itu Greenwich. Karena ngikuti jam sekarang kita ini jam Greenwich. Makanya ada satu orang nggak mau. Dia mestinya jam 12.00 itu di Mekah, di Ka'bah. Makanya kita terpautnya dengan Saudi ini berapa jam? mestinya bukan 4 jam, 20 jam. Jadi kalau ngitungnya dari barat, ya dari barat, makanya apa namanya Indonesia dulu terus baru Saudi. Tapi kalau dibalik, berarti jarak 20 jam. Makanya Saudi sampai Indonesia beda 4 jam, tapi Rioyo ya beda terus. Karena memang semestinya bukan beda 4 jam, beda 20 jam. Tapi karena ngitung dari Greenwich, salah kaprah. Ya, maka itu untuk merubah ini mungkin kudu ngenteni Imam Mahdi. Ya. Nek gak ngenteni Mahdi bin Jawa Bakar ono Mahdi Tak teko Mahdi. Hmm. Kemudian jadi kalau yang namanya bulan Sa'ban 30 hari, wis gak usah didelok hilal-hilalan. nang ini Tanjung Kodok delok hilal wis gak usah. Iki sudah Sa'ban 30 hari, enggak mungkin ada Sa'ban 31 hari, pasti besok Ramadan. Tapi kadang Sa'bannya cuma 29 hari. Lah kalau Sa'ban 29 hari, berarti besok Ramadan. Lah untuk menentukan 29 ini harus terlihat hilal. Bahasa Arab hilal itu adalah bulan yang pertama kali keluar. Kalau sudah agak banyak, komar. Kalau sudah lengkap, badar. Ya, kalau bahasa Indonesia kan bulan sabit, bulan rotok bunter, bulan purnama, ya, bulan-bulan. Tapi kalau di bahasa Arab tidak. Hilal, komar, badrun. Ya, kalau sudah badr itu pas bunter itu badr. Tapi kalau enggak komar. Kalau masih seleret ikut jenengi hilal. Makanya disebutkan memandang hilal. Ketika 29 hari kita harus siap-siap, bisa jadi Syakban 29, bisa jadi Syakban 30. Kalau 30 sudah nggak usah dibahas. Tapi kalau 29 berarti besok ini adalah Ramadan. Nah, cara melihatnya, lah wong ahli falak. Yaitu dilihat di jam tertentu dan di arah tertentu. Jadi caranya dulu hilal iku wonten carane. Hilal iku kono jam setengah 6 kurang 10 antara sebelum maghrib itu sampai jam itu itu hilal di situ kelihatan dan tidak boleh pakai benda apapun harus ain mujarrodah wong kocomotoan gak boleh karena pernah waktu langitan dulu belajar ada tujuh orang lihat hilal bareng-bareng bukan di Ramadan hanya untuk latihan kemudian sing siji wah oh, itu itu lho sing liyane gak ketok endi Iku lho, iku lho. Karone kacamata niku slerete iku ketok pikir hilang. Makanya oleh apa namanya? oleh fukoha nggak diperbolehkan pakai kacamata. Enak loh. Jadi Rasulullah ini ngasih kemudahan, tapi sehingga ruwet iki ya mati. Bener. Saya kasih hal ya, satu satu hal ya. Lihat hilal itu mestinya tugas pemerintah, nggak usah pribadi-pribadi. Apalagi pemerintah kita ini kan sudah cukup apa? Terbuka. Menteri ini, KB ini, 27 titik. Mereka siapkan semuanya, lihat di tempat yang biasa terlihat. Sudah kita nggak usah ikut-ikut, kecuali kalau mau latihan tok nggak apa-apa. Kita nggak usah ikut-ikut. Ini tugas pemerintah. Jadi supaya kita nggak usah ngaduk. Nyolek ya, dosa ya ditanggung pemerintah. Ya, dan insya Allah pemerintah cukup apa? Vulgar, cukup terus terang punya orang-orang dan disumpah. Kemudian arahnya itu sudah jelas. Jadi duduk terus golek hilal kon delok sebelah kono, aku delok sebelah kono, yo ya kon delok sebelah kono. Lek ketok ngomong oh, yo. Ya. Lek itu jelas wong ngombo malah kabeh iki. Nah, seperti itu lihat hilal. Lihat hilal itu cuma satu tempat. Iki tok dek kene mesti ketok maring. Dilihat sisi ketok gak? Oh gak ketok. Kalau bolo ta. Berarti ben ya, posone ketok, oh ketok itu lah ketok yo itu betul yo yo kon ketok yo kon ketok yo wis. Berarti langsung ngefek atau disumpah pemerintah dulu. cukup Quran, demi Allah kon dulu Allah sumpah. Dan kata Rasulullah cukup satu saksi. Tidak ada kesaksian yang satu kecuali masalah hilal. Saking dimudahkannya oleh syariat. Kesaksian zina empat. Kesaksian nikah dua kesaksian ini pejual beli dua semua dua dua ini empat data yang cuma satu kecuali hilal Ramadan karena apa dimudahkan terus yang kedua oleh Rasulullah dikatakan yang lihat lihat hilal meneposo nek gak ketok rumah humma bukan gak kelihatan kalau ada tapi ketutupan apa mendung Gak seru ruwet sempurnakan Sempurnakan 30 baru ben, ben poso. Berarti Rasulullah sudah ngasih kemudahan. Lah apa wong repot-repot hisap itu? Orang hisap ini kan berarti dia itu sudah dikasih kemudahan tapi cari kesulitan. Karena yang namanya hisap nggak mungkin sepakat. Ahli hisap kok ngisap. Oh sing ngomong tolong ono sing ngomong 29. Mesti nggak ada yang sepakat. Karena seperti itu Rasulullah nggak mengatakan jangan bersandar dengan hisap. Kalaupun kau bersandar dengan hisap, buat dirimu sendiri. Tapi bukan untuk orang masyarakat umum. Makanya Imam Subki beliau berfatwa. Boleh pakai hisap tapi buat kiai itu sendiri yang ahli hisap. Atau orang yang pinter hisap. Buat dia sendiri. Tidak boleh buat masyarakat. Karena itu ngeruweti. Loh iya. Kalau kita belajar falak orang yang ahli hisap. Hisap itu mesti beda. Tapi kalau sudah namanya ru'ya, nggak beda. Pokoknya sing ketok. Wis, kan enak. Kemudian ru'ya ini tugasnya pemerintah. Dan sudah ditentukan titiknya, pemerintah nanti bilang yang menentukan. Ada yang lihat di mana? Di Tanjung Kodok Gresik kelihatan. Sumpahan Gus Mari Sumpah, lapor nang Jakarta diumumkan isbatul hilal bahwa ini dilihat tanggal jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian dan dia sudah disumpah. Dan dilihat jamnya itu sudah pas. Dilihat jam sekian itu pasti ono. Memang jamnya jam melihat hilal. Lalu ono wong ngaku ndelok hilal. Saya lihat tadi sumpah jam piro jam 8. <laughs> Ditor aku nih. Gak ono jam 8 ndelok hilal itu. nggak jelas itu. Sudah nggak jelas itu. Lah itu kadang-kadang terus minta disumpah mau lagi. Lagi sih nggak jelas. Makanya diteliti betul. Nah, Terus kemudian pemerintah menentukan bahwa besok besok adalah apa? Puasa ataupun besok masih atau besok masih Syakban, lusa puasanya. Jadi mohon, us gak usah ruwet-ruwet. Kalau kita sudah mau masuk Ramadan, delok TV ya wis. Gak usah telepon aku. Gak usah SMS Ustaz kapan puasa. Ku tak banting ya handphone. Kesel aku jawab ini. Masa mau aku pemerintah menteri agama aku ini. Bukan urusan saya ini sudah. Semuanya lihat televisi, kemudian lihat isbat hilal dari pemerintah. Ya, sudah lihat apa kata pemerintah. Pemerintah mengatakan besok puasa, wis puasa. Riyoyo yo ngono. Wis gak usah takon ustad, gak usah nanggil takon kiai, gak usah takon habib. Diem di tempat delon TV. Apa kata pemerintah? Ya wis iku. Wis yo, awas kon SMS aku. SMS, gak usah SMS, gak usah takon, sudah jelas. Ya, Ramadan dan Syawal ya. Tapi subhanallah lewat Ramadan gak rame. Tapi urusan riyo ribut kabeh jalan cepat. Ya. Nah, maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masuk bulan Ramadan dengan dilihatnya hilal. Apabila tidak dilihat hilal, sempurnakan Sya'ban 30 dan akhirnya adalah masuk bulan Ramadan. Ada pertanyaan? Gak boleh. Harus mengikuti satu daerah yang matelaknya sama. Matelaknya sama Saudi itu matelaknya beda. Ada namanya matelak, garis apa namanya? Garis e, hitungan matelak itu namanya dalam ilmu falak. Matelak itu adalah garis berapa jam antara beda waktu. Jadi kalau cuma dekat satu negara, itu matelaknya satu, maka itu apa namanya cukup dengan lihat satu tempat, lainnya puasa, lainnya lebaran hanya dengan satu tempat dilihat. Tapi kalau negara lain tidak. Karena matelaknya itu beda. Gak bisa disandar dengan yang, yang lain. Nih. Tadi saya mau ngomong apa? Oh iya. Ini saya kasih tahu. Di Tarim. Oh, eh, mungkin ada pertanyaan. Beb, gimana kalau pemerintahnya boleh Korup? Gak ada urusan nih, urusan hilal sing dikorupsi Hilal apa nih? Apa sing dikorupsi Hilal? Dada, apa yang mau dikorupsi? Siapa yang mau ngatur masa lebaran? Saya kira tidak ada keuntungan maupun kelebihan dalam politik. Terlalu didramatisir. Ini kepentingan pemerintah, ini dramatisir. Gak ada keuntungan ataupun kerugian pemerintah. Sekarang lebaran, besok lebaran gak ada untungnya. Jadi kita bersandar dengan pemerintah walaupun dolim. Di Tarim, di Hadramut, saya masih ingat. Tarim ini ulama, wake, ahli falak, banyak, pinter-pinter. Salah satunya Mufti Tarim, Habib Masyur Itu jago nih ilmu falak, wis. Beliau tuh kalau jalan malam lihat bintang ini tok kapak ndi kiblat jam piro saiki ro ahli dalam ilmu falak. Arah di ini, pokoknya kalau sudah ilmu falak pintar. Yang seperti itu banyak. Fukoha juga banyak. Tapi kalau ditarim, semuanya itu ikut pemerintah. Apa jari pemerintah? Nggak ada satupun yang ruwet kayak di negeri kita. Sak pinter-pinter ulama gak sih siji yang ruwet. Nah, ini pernah terjadi Kok subhanallah waktu saya lebaran di sana. Saya lebaran di sana diumumkan bahwa lebaran hari Kamis. Padahal habaib di sana itu ya melihat hisab hilal gak mungkin nih kemis paling cepat Jumat. Lebaran itu Jumat. Tapi karena pemerintah sudah mengumumkan Lebaran Kamis, satu pun nggak